Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih masih seputar mengenai penyebutan contoh-contoh hadis palsu dan sebabnya kenapa. Rabi'an yang keempat, al-mutahammisun lid-din, itu orang-orang yang mereka pandai. Nah, barakallahu fikum, memanas-manasi atau bikin panas Nah, barakallahu fikum atau istilahnya menyemangati eh, dalam agama ini. Yad'una haditsa fi fadail Islam. Mereka meletakkan atau memalsukan hadis-hadis berkaitan masalah keutamaan agama Islam. Semangat mereka mutahammisun orang yang semangat tapi enggak bermodalkan dengan dalil itu seringnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu Hamasiyun, kelompok-kelompok Hamasiyun, orang IM. Nah, misalkan mereka itu teriak-teriak jihad jihad jihad, tapi dalilnya enggak ada modalnya nggak ada. Nanti kalau diserang baru mereka mundur, yang kena rakyat sipil. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini muthammisun orang-orang yang semangat dalam agama ini cuman nggak bermodal itu ya. nggak bermodal dengan enam hadis yang sahih. Coba kita lihat. Mereka memasukkan hadis-hadis dalam masalah keutamaan Islam. Wa mayat yattasilu bihi dan apa yang berkaitan dengannya. Wa zuhud fid dunya dan juga dalam masalah apa? Zuhud terhadap dunia. Wa nahmi dan juga yang selain itu atau seperti itu di ikbalin nas 'ala din. Tujuannya bagus, perhatikan. Tujuannya bagus. Tujuannya agar apa? Agar manusia itu peduli dan mau mengarah kepada agama ini. Wazuhdihim dihimpit dunia dan agar manusia itu zuhud terhadap dunia. Paham itu ya? Tujuannya bagus, tapi ingat wasilahnya. Jadi jangan sampai bermodalkan yang penting kan tujuannya, walaupun wasilahnya haram. Itu nanti kaidahnya orang IM, ikhwan muslimin. Kata mereka al-ghayah tubariru al-wasilah. Paham ya? Jadi tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya kan kamu haji walaupun uangnya nyuri. Ya. Puncaknya apa haji walaupun uangnya ngerampok misalkan. Ngerampok gak masalah, tapi uangnya kan untuk haji katanya. Hajinya sah gak? Ha. Hajinya sah gak? Pendapat yang kuat hajinya sah gak dengan uang ngerampok tadi itu? Hajinya sah, cuman dia berdosa karena nyuri tadi. Seperti orang yang sholat di tanah curian. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Al Imam Syangkiti rahmatullahi alaih, seperti orang yang salat tanah curian. Dia mencuri tanah, salat di situ dia. Nah, salatnya sah aja, cuman dia berdosa mencuri tanah tadi. Namun seperti itu karena apa? Karena Naam barakallahu fikum itu nanti berkaitan masalah apa? Masalah naam hukum itu nanti dilihat larangannya bersambung atau enggak dengan perbuatannya. Kalau larangannya bersambung dengan perbuatannya, seperti misalkan solat, solat di atas kuburan, itu bukan suratnya sah tapi dia berdosa, tapi haram, nggak sah karena larangannya bersambung. La tusallu ilal kubur walata tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, dia sholat menghadap kuburan. Sah enggak sholatnya? Enggak sah karena larangannya bersambung dengan perbuatannya. Paham ya? Nah, kemudian larangan orang laki-laki pakai harir, sutra. Nah, barakallahu fikum, itu larangannya terpisah nggak dengan sholat? Ada nggak larangan jangan sholat pakai sutra? Ada nggak? nggak ada. Nah, kalau seperti ini terpisah seperti ini, sholatnya sah cuma dia berdosa karena menggunakan sutra. Paham maksudnya ya? Nggak ada larangan berhaji dengan uang curian. Paham ya? Nah, haji hajinya sah dia berdosa karena mencuri. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nanti kalau nggak salah sudah kita bahas dalam kitab Al-Usul min al musul Nah, yaitu di awal-awal disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih al bisa dilihat dalam syarahnya juga. Nah, bahwasanya dilihat. Nah, larangannya itu mutasil atau munfasil maksudnya ya? Kalau larangannya itu munfasil, nah terpisah, maka pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh al-Imam asy syafii alaih juga dalam kitab al muzakirah itu usul fikih juga, itu nanti perbuatan itu sah, cuma dia berdosa. Nah, tapi kalau larangan itu sambung dengan perbuatannya, maka enggak sah dan dia berdosa. Batal. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat misal Abi Ismah Nuhun Naam Ibni Abi Maryam Qadi Marwin. Marwin atau Maru. Naam itu nama tempatnya, nama tempat itu. Ewa. Wada'a hadithan fi ini nam Quran. Dia memalsukan hadis berkaitan masalah apa keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Qur'an. Suratan-suratan, surat demi surat dia sebutkan keutamaannya, tapi hadisnya palsu. Wa qala dan dia mengatakan ini ra'aitun nasa a'radu 'anil Qur'an. Sesungguhnya aku sudah melihat manusia mereka berpaling dari Al-Qur'an nah, karena dia cemburu tapi dia keliru. Seharusnya kalau dia cemburu melihat orang kok berpaling dari Al-Qur'an tidak menempuh cara maksiat gitu ya. Karena dia kelirunya apa? Menempuh cara maksiat, memasukkan hadis. Paham ya? Jadi ingat-ingat ya. Ghoyah puncak itu bisa ditempuh dengan cara yang syar'i, jangan dengan cara yang maksiat. Intinya kan tersebar dakwah kemana mana walaupun pakai yayasan. Ujung-ujungnya bolehkan yayasan. Paham ya kata mereka, "Na'am barakallahu fikum, al-wasail laha ahkamul maqasid" katanya. Jadi perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan. Intinya tujuannya bagaimana? Wasilahnya enggak pedulikan. Keliru enggak itu? Keliru. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaihi bahwasanya kalau seandainya goyahnya itu sudah benar bagus, carilah wasilah yang benar juga. Wasilahnya harus bagus, benar. Untuk mencapai tingkatan goyah yang bagus tadi itu. Nah, barakallahu fikum bukan dengan cara maksiat dia tersebarkan dakwah kemana-mana, kita bikin siaran televisi. Nah, wasilahnya maksiat kan? Puncaknya bagus. Tapi ingat, ini nggak diperbolehkan. Paham ya? Karena kaidah ini seringnya digunakan oleh orang IM ikhwan muslimin. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Maksudnya puncak itu, hukum tujuan itu menghalalkan semua cara itu adalah kaidahnya orang-orang ikhwanul na'am barakallahu fi al-muflisin itu IM. Na'am. Dan lihat sini, wastaghalu bi fiqhin bifikhi Abi Hanifah wa maghazi Ibn Ishaq yakni ngapa wada'an dzalik. Ewa. Jadi dia itu merasa enggak terima. Aku melihat manusia banyak yang berpaling dari Al-Qur'an. Mereka sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah dan masalah apa? Hadis-hadis masalah peperang, masalah perang yang karyanya Ibnu Ishaq, bukan masalah sejarah itu ya. Yakni intinya al dzalik dia memalsukan sebabnya karena itu. Tujuannya bagus, mengingatkan manusia biar apa? kembali pada Al-Qur'an tapi Wasilahnya bagaimana? Mungkar. Eh, masukkan hadis tadi itu. Allah musta'an. Khamisan yang terakhir, al-muta'assibun li madhab. Orang-orang yang ta'assub fanatik dengan madhab. Atau tariqah atau jalannya, atau baladin atau negerinya, atau matbu'in atau yang diikuti, atau kabilah atau marga atau sukunya. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur ta'assub fanatik dengan apa? Dengan jalannya, prinsipnya atau negerinya atau yang diikuti atau marganya terkadang berani memasukkan hadis. Berani memasukkan apa? Hadis kita lihat. Yad'una ahaditsa fi fadaili ma ta'assabu lah. Mereka berani masukkan hadis-hadis berkaitan masalah keutamaan-keutamaan na'am barakallahu fikum eh, apa yang dia fanatik dengannya. Paham ya? Kalau misalkan dia fanatik dengan marga tertentu, mereka mengatakan marga ini adalah marga yang dimuliakan misalkan. Naam barakallahu fikum dapat rekomendasi dari sekian-sekian nabi misalkan. Intinya apa? Intinya sebabnya karena asabiyah fanatik. Hubbul watan minal iman, masuk juga. Cinta tanah air bagian dari keimanan itu juga masuk dalam apa? Naam fanatik as nah, asabiyah berkaitan masalah barat negeri tadi itu. Padahal dilihat dulu tanah air yang mana. Nah, seperti itu. Wasana alaih dan juga berani memasukkan hadis berkaitan masalah keutamaan-keutamaan apa? Naam barakallahu fikum ta'assub atau fanatik juga pujian terhadapnya. Misal, Naam Maisarah ibn Abdurrabbih alladhi aqarra annahu wada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 70 hadisan fi fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti perbuatannya Maisarah bin Abdurrabbih yang dia mengaku, dia mengaku enggak sembarangan mengaku bahwasanya dia memasukkan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi 70 hadis mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib padahal ancamannya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa makadahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.